Ketahui bahwa di antara sebab seorang mendapatkan pertolongan Allah untuk beramal soleh. Beramal soleh secara zahir. Seperti di antaranya yang sekarang kita lakukan. Atau beramal soleh secara batin. Dalam bentuk keikhlasan. Kebenaran iman. Barakallahu fikum juga tidak mungkin bisa melakukannya dengan tanpa pertolongan Allah. Ketahui bahwa kejujuran, kata-kata dan sikap-sikap yang jujur akan memudahkan seseorang mendapatkan pertolongan Allah tersebut. Sebaliknya, berdusta baik dalam urusan muamalah, urusan interaksi antar sesama manusia, terkait hak-hak manusia, kita berdusta, maka itu sudah menjadi penghalang baginya untuk bisa beramal soleh. Ataupun berdusta dalam hal keimanan dalam beramal dengan syariat Islam ini. Maka waspadai dari kata-kata dusta karena itu dapat menghalangi seorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang sudah kita dengarkan bersama.